اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, anak-anakku sekalian yang besar tak ada yang bawa gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam hadis yang diriwayatkan Utsman bin Affan tidak menyebutkan membasuh telinga. Dalam hadis riwayat Utsman bin Affan tidak ada disebut membasuh telinga, Pak Ustaz. Ada di situ. Ada di situ sebut basuh telinga. Tapi air kepala satu dengan air telinga. Cuma baca baik-baik. Utsman bin Affan membasahkan tangannya setelah basah diusapkannya ke kepala menyambung ke telinga bukan kepala karena kepala itu sepaket dengan telinga kecuali telinganya tumbuh di luar kepala Muhammadiyah dalam majelis tarjihnya itu yang dia pakai satu air kepala dengan telinga nyambung sekali saja kalau bapak mau berwudu ikut riwayat ini sekali saja basahkan Nah, ini keran air basah sekali. pak Sekali Mazhab Maliki begitu. Sedangkan yang dipakai mazhab Syafi'i riwayat Abu Hurairah. Air untuk kepala tiga kali, setelah itu basahkan lagi untuk telinga. basah lagi. Riwayat Abu Hurairah. Makanya solat banyak hadisnya, wudhu pun begitu. Apa hukum membaca surat pendek setelah Al-Fatihah Sedangkan kita makmum Makmum tak perlu baca surat Kita baca Al-Fatihah saja Kalau kita baca Menambah-nambah ibadah Yang tak disuruhnya baca Kita tak usah baca Nanti kalau mau baca juga pada solat sunat Ba'diyah, ah, bacalah ayat Kita diam saja, Dengar وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا la'allakum turhamun. Jangan dia baca ayat di depan, kita baca pula kul wallah. Kul wallah. Nah, kita dengar, suruhnya dengar, dengar baik-baik. Ansitu, diam. La'allakum turhamun. Apa hukum menjual kulit sapi kurban? Hadisnya sahih. Man ba'a jilda udhiyatihi Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya Fala udhiyatalah Maka tiada sahlah kurbannya Fala udhiyatalah Maka tiada kurbanlah baginya Lalu solusinya bagaimana? Berapa kulit? Ada sepuluh ah, Panggil pakir miskin Pakir miskin sini semua Ini kulit kami serahkan ke kalian Hadis riwayat Ali bin Abi Talib Natasaddaku bijuludiha Kami mensedekahkan kulitnya Ini kulit ambil Terserah kalian mau olah Kata pakir miskin kami tak sanggup dalam bawa kulit ini Kendaraan kami tak ada Boleh kita bantu menjualkan? Boleh Tapi ingat bunyi kalimatnya Membantu menjualkan Kebetulan bapak ada kenalan agen jangit Agen Pak Bisa bapak olah nih, bisa. Berapa 10 kulit ini? Sejuta. Sekedar membantu, ambil 10. Nah, miskin, mau kalian duit? Oh mau, mau, mau. Duitnya tidak boleh lagi dipakai beli tali, beli kresek, makan siang nasi bungkus. Dua saja solusi. Pertama, kasihkan kulit itu mentah-mentah ke pakir miskin biar mereka olah. Yang kedua, kita bantu menjualkan duitnya kasih ke mereka itu saja jangan manfaatkan lagi tidak boleh memanfaatkan duitnya itu untuk keperluan ini masalah kulit sudah dibahas dalam buku 33 tanya jawab seputar kurban tolong ceritakan perkembangan Islam di Kabupaten Meranti berdasarkan pengalaman Ustadz selama perjalanan Panjang ceritanya. Dari Pekanbaru naik speed ke Perawang. Dari Perawang naik bis 2 jam karena jalan rusak. Sampai ke Buton. Dari Buton naik speed sejam sampai ke Meranti. Dari Meranti naik lagi Sosokop. Dari pelabuhan Sokop naik ojek naik motor, tak ada mobil, naik sepeda motor, sampailah ke dalam. Kebetulan yang bawa saya Pak Kepala Desa. Pak Kades, berapa penduduk sokop Pak Kades? 1400 Pak Ustaz. Yang Islam berapa? 400 orang. Yang 1000 itu animisme, menyembah pokok kayu. Saya tengok pokok kayu besar, digantung kain-kain kain semacam kain lah ini diikat banyak kain itu digantung itu apa? Ha, itulah tempat mereka membayar nazar kalau ada yang nazar gantung oh, banyak menyembah pokok kayu menyembah nenek moyang waktu pengajian di masjid banyak yang tak pakai jilbab masuk tak pakai jilbab laki-laki tak pakai jilbab. Pak Ustaz itu yang tak pakai jilbab itu itu animisme itu dia mau pengajian itu pula aneh ya? Di tempat kita yang berjilbab tak mau pengajian. Di sana animisme itu datang ke masjid dengan pengajian. Nanti kalau dia tertarik dia bisa masuk Islam. Wah. Wow. 8 satu songkok itu cuma ada satu masjid dan musola dua. Kemudian ada pula uh, 8 km dari situ akan dibangun MDA dan masjid satu lagi. Pondasi baru tahap pondasi. Sampai ke Pekanbaru saya ceritakan ke jamaah. Saya kirim gambarnya. Nih, bangun MDA tiga lokal. Kata jamaah, lokal biar saya semua. Saya ceritakan lokal biar saya semua. Dah, mas tinggal lagi masjid. Nah, masjid ini perlu bapak ibu yang ada kelebihan rezeki mau membangun masjid yang mau diislamkan seribu orang lagi itu baru satu tempat saja belum lagi tempat-tempat yang lain dan banyak tempat-tempat tertinggal itu yang tak tersentuh dakwah Islam saingan kita siapa? mereka buat gereja dan langsung anak putra daerah itu mereka sekolahkan jadi pendeta langsung langsung jadi ustad-ustad yang sibuk mengkaji masalah yang tak perlu dipermasalahkan suruh dia tinggal di situ agak sebulan insya Allah lurus kepala otak lah singkat ceritanya tapi nanti videonya ada akan disusun videonya oleh Ustadz Dayat kalau boleh akikahkan diri sendiri mana lebih dulu akikah atau kurban duit bapak ibu 2 juta 2 juta ini sekarang mana yang lebih afdol kurban atau akikah kurban kurban sekarang setelah kurban ini bulan depan ada duit 2 juta baru akikah kurban dulu kurban yang paling dekat sekarang kurban kenapa kurban karena akikah itu bukan tanggung jawab kita akikah tanggung jawab ayah kita terhadap diri kita tapi kalau kita mau buat sunnah baik tak masalah tapi kalau duitnya cuma 2 juta kurban tapi duitnya 4 juta. Duit saya 4 juta nih Pak Ustaz. Bagus. Ini akikah, ini kurban. Dua-duanya bagus. Tapi kalau cuma 2 juta, maka kurban. Boleh kurban atas nama orang sudah meninggal dunia. Apa dasarnya? Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Terimalah ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Nabi berkurban tahun kedua. Khadijah meninggal setahun sebelum hijrah. Kalau begitu tiga tahun sebelumnya Khadijah sudah meninggal. Sampai pahala itu untuk Khadijah. Yang kedua dipotong Nabi. Allahumma azaan Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad sudah banyak yang meninggal. Seandainya yang meninggal tak dapat, pasti dia katakan ini kupotong untuk umat Muhammad yang hidup-hidup saja, yang mati tak dapat. itu menunjukkan sampai kurban itu orang meninggal dunia itu dalil masih sahkah akikah umur anak sudah 17 tahun Aqa an nafsihi ba'dama mu'isa nabiyan Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi Nabi Kata Syekh Albani hadisun sahih Hadis ini sahih Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi Nabi 17 tahun dengan 40 Lebih tua Jangankan 17, 40 boleh. Bapak yang sudah umur 40 belum akikah, balik dari sini beli kambing. Saya mohon maaf tak bisa datang karena saya mau ke Pujut balik dari sini. Sahkah jika akikah diri sendiri kalau dulu belum diakikahkan orang tua? Boleh mengakikahkan diri sendiri. Baca buku saya 37 masalah populer, hukum akikah setelah dewasa. Dalil hadisnya lengkap pendapat Imam ada pendapat Imam An-Nawawi ada tentang akikah setelah dewasa apakah sah wudhu menggunakan gayung dari air yang ditampung menggunakan ember yang ditutup karena saya tak ada penampungan air dan airnya air uh, orang yang punya sanyu menghidupkan air air ditampung masuk ke dalam ember ember itu diambil pakai gayung berwudu tengok bersih tak ada masuk najis tak berubah warna bau rasa pakailah tapi kalau berubah warna bau rasa maka air itu namanya mutanajis air itu terbagi berapa air tahir suci tapi tak bisa mensucikan air tebu air coca cola air kelapa muda air tahir mutahir suci dan mensucikan air laut air sungai air hujan air es air salju yang dijemur yang ketiga air suci tapi berubah jadi najis najis ember bak masuk najis ke dalam berubah menjadi najis maka tak bisa dipakai berwudu tengok bersih ember bak mandi kamar mandi bapak ibu kalau tukang perlu mengaji fikih buatlah panjang lebarnya 60 cm itu ukuran dua kullah al-ma'u idza balagha al-qullataini lam yahmil khabas kalau air itu sampai dua kullah maka dia tidak mengandung khabas tak mengandung najis artinya kalau masuk najis ke dalam lalu melompat masuk tikus ke dalam bak bak itu dua kulah. Dua kulah itu berapa Pak Ustaz? 60 kali 60. Masuk dia ke dalam, melompat dia. Tengok airnya. Berubah warnanya? Tidak. Berubah rasanya? Tidak. Berubah baunya? Tidak. Maka dia tak najis. Kalau sampai dua kulah. Tapi kalau bak itu tak sampai dua kulah, maka dia mandi kita masuk sampo ke dalam. Nah ini tertutup, maka bisa dipakai. Kalau beli ember, beli ember walaupun ember itu bulat, tapi kalau diagak-agak lebih dia dua kula ember yang besar ada tuh ember besar tinggi satu meter tingginya nah itu beli bagus bagaimana cara mendidik anak yang rajin sekolah belajar tapi sulit memahaminya anak yang rajin sekolah dan belajar tapi sangat kesulitan memahami payah dia paham pelajaran ada faktor makanan ada makanan-makanan itu yang katanya membantu kecerdasan ada yang bilang banyak-banyak makan min Eh, daun sop katanya membantu kecerdasan kacang-kacangan makan kacang disuruh dia tahu tempe di pondok pesantren makanannya bukan daging tahu tempe dan yang paling penting doa seorang ibu ibu tak pernah bosan berdoa ayahnya malam Allahumma ftah lana min khazaini rahmatika saya tak bisa bahasa Arab Pak Ustaz bahasa Indonesia Doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama dan ajarkan dia pemahaman yang benar. Tak faham bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, bukakan pintu hati anakku untuk belajar supaya dia menjadi anak yang baik ya Allah. Tak pernah berhenti berdoa. Adakah amalan-amalan sehari biar bisa cerdas dan kuat? Diulang-ulang saja. Kapan lain orang lain. Kalau saya dulu kuliah membacanya sebelum sholat subuh. Karena itu yang waktu saya rasa fresh, kosong. Karena kalau sudah siang filenya sudah penuh, apalagi panas kepala, tak masuk lagi. Kapan kira-kira waktu yang luang? Setelah dia baca, diulang-ulang, ditulis. Kalau saya ditulis di kertas, ambil pena tulis. Baik ayat Quran maupun hadis tulis balik. Dengan menulis itu membantu Ternyata metode menulis itu dipakai di Maroko Ada namanya lauh Lauh itu papan Papan nah, ha, ditulis Kayak papan Sekarang kita punya whiteboard Beli whiteboard kecil Tulis Suruh dia tulis Membantu Sekali menulis itu membantu 10 kali mengulang Ada orang mengulang 10 kali Itu dengan menulis membantu Karena menulis itu pelan Sedangkan mengucapkan cepat diulang balik, ditulis. Sampai hari ini saya tetap menulis. Bagaimana cara menasehati ustadz yang suka telat dan membatalkan secara sepihak undangan pada saat hari H yang sering membuat kecewa? Nyindir saya. Saya kalau saya kalau sudah sampai di lokasi itu saya cari dua tiga kali saya memutar tak dapat saya pulang. Tiga kali saya memutar di jalan itu, Ustaz ceramah jalan melur. Nanti Ustaz terus ketemu simpang cempaka ada gapura sebelah kiri. Tiga kali saya bolak balik tak ada pulang. Saya tak minta jemput tak, tak pernah saya jemput saya ke rumah saya. Belum pernah saya lagi minta jemput. Selama masih mampu saya datang Tapi kalau sudah tiga kali kita putar tak dapat-dapat Nah itu Tinggal tahallul aja lagi itu Ustaz kalau bisa cepat datang On time, tempat waktu Ustaz tadi malam kenapa lambat sampai? Tadi malam itu saya dari Tadi malam di Mukhlisin Sakuntala itu saya bukan dari rumah itu. Itu dari batu bola Dari batu bola Macet hmm, Dari batu bola sampai muklis. Larinya kalau ada lomba Balap antar ustaz Daftarkanlah saya Bagaimana cara menjawab perkataan orang Mengatakan orang yang pakai jilbab aja Masih banyak yang tak baik perangainya Orang yang berjilbab aja tak baik perangainya. Ini namanya logika setan. Dia dapat ini dari setan. Lebih baik mana? Berjilbab tapi pacaran atau tak berjilbab tapi baik? Lebih baik mana? Pemimpin Islam tapi korupsi dengan kafir tapi jujur. Itu dia dapat ide itu dari mana? Dari setan. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Dua-duanya tak baik. Islam tak membenarkan pemimpin kafir, Islam pun tak membenarkan korupsi. Jangan mau dijebak. Ini banyak logika-logika gila ini. Logika ini sudah ada zaman dulu, dari dulu sudah ada. Ayam dipotong Ustadz Abdul Somad. Ketika ayam dipotong Ustadz, halal apa haram ayam itu? Halal. Yang memotongnya siapa? Abdul Somad. Abdul Somad itu Tuhan apa manusia? Manusia. Kalau ayam yang dipotong Abdul Somad halal, maka ayam yang mati karena sakit lebih halal. Karena ayam yang mati karena sakit itu yang membuatnya mati Allah Subhanahu wa taala. Itu logika kafir musyrik itu. Logika itu sudah ada. Mati ayam karena sakit. Haram nih. Ayam itu mati kenapa? Karena Allah. Ayam ini mati kenapa? Karena soman. Ayam yang mati atas nama Allah halal, maka yang mati karena sakit pun lebih halal. Karena yang mematikannya Allah SWT. Itu logika jahiliyah zaman dulu. Logika-logika gila ini sekarang dikembangkan Allah. Jadi perempuan ini yang mana yang baik ini? Tidak berjilbab tapi tak pacaran. Berjilbab tapi pacaran. Dua-duanya tak baik. Jangan masuk ke dalam dua kotak. Yang baik adalah perempuan yang berhijab menutup aurat dan tidak pacaran, tidak ikhtilat, bercampur aduk dengan laki-laki tak mahram. Apa saja yang termasuk dalam status riba? Apa saja ciri-cirinya? Riba ziyadah bertambah bertambah emas dengan emas perak dengan perak garam dengan garam gandum dengan gandum riba saya pinjam uang bapak sejuta seratus nanti bayarnya sejuta dua ratus riba uang dengan uang riba uang dengan barang tidak riba buka tulisan saya tentang riba tulis di google Somad Moroko spasi kredit S O M A D M O R O C C O spasi kredit enter langsung dapat tulisannya share apa hukum bagi tetangga yang menyerobot tanah tetangganya merasa tidak mengambil tanah tersebut orang yang menggeser pancang tanah shibron satu jengkal maka akan dililitkan tujuh lapis bumi ke lehernya pada hari kiamat. Sayutawwaku akan dililitkan ke lehernya tujuh lapis sejengkal. Apalagi kalau sampai semeter, apalagi menyerobot satu hektar. Jadi apa langkah kita Pak ustadz? Lapor ke polisi. Islam ada hukum, tapi juga ada akhlak. Bahwa setelah lapor dia minta maaf, dia balikkan, maafkanlah Pak. itu akhlak namanya. Tapi bukan berarti akhlak tanpa hukum. Ini mesti jelaskan dengan baik. Bagaimana cara kita supaya beribadah tetap istiqomah? Al-imanu yazid, iman bertambah. Wayangkus berkurang. Yazidu bitta'ah, bertambah dengan ketaatan. Wayangkus bil ma'asiyah, berkurang dengan kemaksiatan. Bagaimana supaya istiqomah nih Pak Ustaz? Pertama, sering nengok orang sakit. Balik dari sini, singgah ke rumah sakit Arifin Ahmad tengok orang-orang sakit Insya Allah balik dari situ nengok ruang ICU saya kalau diajak jamaah nengok orang sakit paling suka Ustaz ini ada acara nikah mohon maaf saya tak bisa datang tapi kalau acara sakit paling suka saya nengok karena balik dari nengok orang sakit itu seperti kita dicas habis untuk bangkit beribadah bangkit semangat tak juga mempan cas yang lebih kuat lagi charger yang paling hebat tengok orang mati kalau perlu masuk ke liang lahat letakkan jenazah tak juga berarti dah khatam Allah ala kulubih dah tersumbit telinga tak tutik mata na'uzubillah bagaimana cara mendidik anak yang baik dari dia masih kecil agar bisa menjadi anak yang berakhlak mulia dan habis Quran Mohon tipsnya Pak Ustaz Saya tak bisa menjawab kerana anak saya belum habis Quran Tanya ke Ustaz Murtado Habibi Masjid Abu Darda Dulu di Masjid Itihad Rumbai nah, Dia anaknya habis Quran Tanya orang-orang habis Anak saya baru 3 tahun Alif Bata aja baru hafal Dari kecil terlonjak-lonjak Sudah besar terbawa-bawa Sudah tua terubah tidak nah, Ini saya tak pandai Berteori mau praktek langsung tanya ke ustadz-ustadz yang anaknya sudah besar hafal Quran cemana dia mendidiknya Pak Ustadz berapa kali sholat istikharah dikerjakan tak ada batasan lah sebanyak-banyaknya sampai signalnya datang saya mau nikah nih Pak Ustadz pilihannya berapa? dua orang apa nampak? dua-duanya nampak Pak Ustadz terus sampai pilihannya saja karena sudah berkali-kali saya lakukan tapi masih juga terjadi kebimbangan. Terus sampai ada signal. Terus laksanakan. Tengah malam, tak ada gangguan. Fokus, khusyuk, konsentrasi. Allah mengirimkan signal, pertanda-pertanda. Apakah kecondongan hati atau ilham malam itu nampak? alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah itu kan ayat itu bisa ayat itu terdengar dia di telinga menteringau-ingau nanti bangun cari di di, di Quran Android ketik apa ayatnya tadi kemana arah apakah Aisyah tetap menempati rumahnya setelah Nabi meninggal Dimakamkan Aisyah di dalam, Nabi di kamar itu, Aisyah pindah. Setelah itu dia datang ke situ menjenguk makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rambutnya tak terlalu tertutup. Kalau dia masuk ke kamar itu. Dua tahun sesudah itu meninggal Abu Bakar Siddiq dimakamkan di samping. Dia pun kalau masuk tak terlalu rapat. Sesudah itu meninggal Umar masuk. Ketika Umar meninggal Aisyah kalau masuk rapat. Orang heran Dua tahun yang lalu waktu di dalam itu ada Nabi dengan Abu Bakar kau tak serapat ini. Kenapa sekarang pakaianmu rapat? Aku malu ada Umar bin Khattab di dalam. Tengok. Orang meninggal. Sekarang orang ziarah kubur enak aja pakai pakaian sempit tak berjilbab. Aisyah radhiyallahu anha tetap berkunjung ke kamar itu dan dia malu masuk karena di dalamnya. Dulu aku tak begitu rapat karena di dalam ada suamiku, di dalam ada ayahku tapi sekarang ada Umar. Umar tidak mahram dengan aku. Pak Ustaz mohon lain kali Pak Ustaz bahas hadis seputar wafatnya Nabi Muhammad. Nanti kita bahas insya Allah. Kalau kita sudah sholat isra, apakah tak perlu lagi sholat duha? Sholat duha mau sholat duha lagi bagus. Tidak sholat duha tidak apa-apa. Tapi bagi orang yang sudah kaji ihsan, dia bukan masalah apa-apa, sangat kecewa. Umur yang sedemikian pendek tidak kita isi ibadah. Jadi makam ihsan itu luar biasa. Orang tidak lagi mencatat pahala, tapi dia mencatat layak tak saya masuk ke dalam surga Allah. Andai amal kita ini dihitung, bapak ibu yang berumur 63 tahun, kalau dihitung itu di akhirat itu hanya satu jam setengah. Kana miqdaru alfasanatim mimma ta'udun seribu tahun Satu hari kita seribu tahun. Berarti satu enam puluh tiga tahun kita itu hidup kita hanya satu jam setengah. Andai kita dari lahir sampai mati beribadah saja, itu ibadah kita itu hanya satu jam setengah. Itulah yang mau kita bawa menghadap Allah SWT. Siapa yang mau diganti rugi oleh Allah, berapa lama beribadah? Sejam setengah. Masuk surga cuma sejam setengah. Habis itu mau kemana? Tolong jelaskan keutamaan kalimat isti'azah. Bagaimana agar kalimat itu dapat membentengi kita dari bisikan setan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syaitonin wa hammatin wa min kulli ainil lamah. Kalau setannya datang waktu malam tidur, bacakan itu dengan sedikit tiupan ke sebelah kiri. A'udzu bikalimat kita tammati min kulli syaitani wa hammatin kulli lam. Sebelum tidur malam, baca kul huwallah, kul ambil falak, kul ambil binas, tiupkan ke tapak tangan. Usapkan ke wajah, Begitu sunnah yang diajarkan Nabi. Kalau ada orang sakit, Waktu Nabi sakit, datang Aisyah, dibacakan Aisyah ke tapak tangan Nabi, mengambil barokah tapak tangan Nabi diusapkan. Kalau kita, kita yang baca, tiupkan tapak tangan, diusapkan ke wajah dia, menengok orang sakit. Itu yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di suatu masjid saf pertama penuh, sementara saf kedua setengah. Lalu ada orang seorang bapak terlambat, dia buat saf yang ketiga. Ketika ditanya kenapa tak ngisi sab kedua, alasannya karena tak boleh solat di antara dua tiang. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Apakah tiang itu memutus sob? Dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan putus. Pendapat kedua mengatakan tak putus. Ini orang yang membuat sob ketiga ini, dia pegang pendapat pertama, kata dia sob ini putus. Maka ketika ini berisi, berisi, berisi, berisi, dia tak mau di situ karena dia anggap itu putus. Dia buat sop. Sop dia yang ketiga itu menurut versi dia itu sop satu. Sop dia yang ketiga itu menurut versi dia sop dua. Sedangkan sop itu dia tak akui. Kenapa? Karena anggap sop itu putus. Pakai pendapat yang tengah. Pendapat pertengahan, kalau masjid itu kosong, maka jangan buat sop di antara tiang. Tapi kalau masjid itu penuh, maka antara tiang itu dianggap sok. Itu pendapat pertengahan. Contoh, masjid ini dalam keadaan kosong. Jamaah ada berapa sok? Tak perlu kita buat sok di antara tiang, langsung di belakang tiang. Tapi pada saat hari Jumat, pada saat malam iktikaf 27 Ramadan, ha, buatlah sok di antara tiang. Itu pendapat pertengahan. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, dia diusir dari surga. Kemudian dijelaskan lagi bahwa digoda oleh iblis untuk makan buah yang dilarang. Bagaimana nih Pak Ustaz? Padahal tadi sudah diusir. Bagaimana dia bisa menggoda Hawa lagi? Masuk dia lagi ke dalam surga. Melalui apa? Menjelma menjadi seekor ular masuk dia ke dalam lalu kemudian dia goda Hawa kenapa bisa lolos apakah malaikat itu tak tahu itu skenario Allah Subhanahu wa taala Allah Maha Kuasa di balik kisah itu ada hikmah bahwa kali pertama dia datang kita bisa kuat datang dia dalam bentuk yang asli hai iblis tapi pas dia datang dalam bentuk yang kedua kita mulai bantang dia dalam bentuk duit haram kita tolak haram. Tapi ketika datang dia dalam bentuk uang halal, isinya haram. Di situ kita kacau. Iblis datang dua kali. Hati-hati. Datang yang pertama kita sanggup. Pas datang dia yang kedua, di situ kita kacau. Datang dia yang pertama dalam bentuk yang asli. Datang dia yang kedua dalam bentuk. Siapa punya cerita? Allah. Kenapa Allah buat sedemikian rupa? Allah ingin kita ambil iktibar. Fa'tabiru ambillah iktibar ya ulil absar wahai orang-orang yang punya pandangan hati la ta'mal absaru yang buta itu bukan mata walakin ta'mal qulubul lati fis surur yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita mohon kepada Allah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا الله segala dosa kami ampunilah ya Allah wala aiban illa satartah segala cacat kami tutupilah ya Allah wala musafiran saudara kami yang musafir illa wasalsah sampaikan ke tujuannya ya Allah wala maridan illa syafaitah saudara kami yang sakit sembuhkan ya Allah Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit sembuhkan mereka ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang belum menikah pertemukan mereka dengan jodoh yang baik dan soleh dan solehah ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Wala sahabat illa sahaltah. Yang sulit mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang ikut ujian berikan mereka lulus dengan kelulusan yang baik ya Allah. Wala hajatan min hawarijid dunia wal akhirah Laka rida walana fiha salah Segala hajat kami di dunia dan di akhirat Engkau rida terhadap hajat kami itu Baik untuk kami Illa qadaitaha wa yassartaha Mudahkanlah, mudahkanlah, mudahkanlah ya Allah Allah wala sahla إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم بارك لنا في شهرنا هذا واجعلنا من متقائك من النار أجمعين سلامك الكريم وأولادنا أنانك وأزواجنا إسري شواني فسمن الكريم من النار أجمعين سلامك الكريم هو نبي أبي دركا يا الله اللهم ادفع الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر جاؤك